radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat yang paling ahli di dalam keilmuan terhadap Al-Qur'anul Karim. Beliau juga termasuk peserta perang Badar dan beliau wafat di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ada yang mengatakan di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajmain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tasubbur rih Janganlah kalian mencaci angin Fa ra'aitum ma takrahun Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai Semacam angin ribut Fakulu Maka ucapkanlah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih Ya Allah Kami bermohon kepadamu dari kebaikan angin ini wa khairi ma fiha dan kebaikan yang terdapat di dalamnya wa khairi ma umirat bihi dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan wa na'udzubika min syarri hadhihi rih dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini wa syarri ma fiha dan keburukan yang terkandung di dalamnya wa syarri ma umirat bihi dan keburukan yang diperintahkan kepadanya untuk disampaikan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Inilah jemaah sekalian hadis yang terdapat di bab yang ke-58. Di dalam hadis ini terkandung sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama larangan mencaci angin. Larangan mencaci angin. Kenapa jemaah sekalian dilarang mencaci angin? Karena angin itu umirat, diperintah. Siapa yang memerintahkan dia? Allah Azza wa Jalla. Angin itu hanyalah diperintah. Dan yang memerintahkannya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mencaci angin, itu sama saja mencaci yang memerintahkannya Allah yang menyuruh dia lalu kita mencacinya berarti kita mencaci Allah yang menyuruhnya walaupun kalau kita tidak niat mencaci Allah tentu tidak sampai tingkat kekafiran namun itu mengurangi kesempurnaan tauhid tapi kalau seseorang berniat dia hendak mencaci Allah, tidak diragukan lagi itu adalah kekafiran. Mencaci Allah, menghina Allah, memperolok-olok nama Allah, mempermainkan, menjadikan sebagai bahan candaan ayat-ayat Allah atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mempermainkan hadis-hadis beliau maka tidak ada perbedaan pendapat ulama Perbuatan itu adalah kekafiran Allah bahkan langsung mengkafirkan pelakunya Sebagaimana dalam surat At-Taubah Ayat 65-66 Qul abillahi Wa ayatihi wa rasulihi Kuntum tastahzi'un Katakan kepada mereka Wahai Muhammad Apakah dengan Allah dan dengan ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok tidak usah kalian mencari-cari alasan la ta'tadiru tidak usah kalian mencari-cari alasan karena mereka mengatakan ya Rasulullah kami hanya bersendagurau dan bermain-main kata Allah katakan kepada mereka wahai Muhammad la ta'tadiru. Tidak usah kalian cari alasan. Walaupun kalian bersenda gurau dan bermain-main, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Jadi ini kalau dia bermaksud mencaci Allah, menghina Allah, mencela Allah, sama hukumnya dengan mencela ayat-ayat Allah atau menghina Nabi Muhammad SAW atau mempermainkan dan menjadikan bahan tertawaan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dia kafir, murtad keluar dari Islam. Walaupun dia nggak serius, hanya bersenda gurau dan bermain-main. Akan tetapi mencaci angin tidak sampai tingkat kufur akbar. Namun itu adalah dosa besar yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena secara tidak langsung mencaci angin berarti mencaci yang memerintahkannya. Sama halnya jemaah sekalian, kalau kita lihat sebuah bangunan lalu kita katakan jelek sekali bangunan ini. Maka itu secara tidak langsung mengandung cacian atau celaan kepada yang membuatnya yang membangun bangunan tersebut secara tidak langsung. Begitu pula ketika kita mencaci angin. Secara tidak langsung berarti mencelah Rob yang memerintahkan angin tersebut Dan Allah telah sebutkan Allah mengatur angin Memerintah angin Sebagai pelajaran bagi kita agar melihat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 164. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Pengaturan angin Allah yang mengatur Begitu pula pengendalian awan yang beredar di antara langit dan bumi. Allah juga yang mengatur. Maka sungguh kata Allah, la ayatil liqaumi yaqilun. Di dalamnya terdapat tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini jemaah sekalian, Salah satu cara kita mengenal Allah Salah satu cara kita mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Menambah keimanan kita kepada Allah Lihatlah Dalam setiap ciptaan Allah Maka secara khusus Allah menyuruh kita untuk melihat Bagaimana Allah mengatur angin Dan Allah mengendalikan awan Yang terdapat di antara langit dan bumi Dan jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengatur angin itu terkadang membawa rahmat, terkadang membawa malapetaka. Terkadang membawa rahmat, terkadang membawa malapetaka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda Ar-rihu min Ta'ti birrahmah Sesungguhnya angin itu Bagian dari kasih sayang Allah Yang datang membawa rahmat Wa ta'ti bil azab Dan bisa juga datang dengan membawa azab Jadi terserah Allah Allah yang mengaturnya dan hadis ini mengajarkan kepada kita satu pelajaran penting jika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai pada angin tersebut kelihatannya angin ini berbahaya angin ribut angin puting beliun angin topan dan lain sebagainya dan kita sering melihat jemaah sekalian di video kah atau di berita bagaimana angin puting beliung, bagaimana angin topan meluluh lantakkan rumah-rumah manusia, menghancurkan alam sekitar mereka, bahkan sampai mematikan. Maka Rasulullah SAW memberi bimbingan kepada kita dalam hadis yang mulia ini. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi cara lain. Karena dia diperintah oleh Allah. Allah yang menyuruh angin itu untuk menghancurkan. Allah pula yang menyuruh angin itu datang membawa rahmat. Maka Nabi SAW membimbing kita. Jangan mencaci. Tapi mintalah perlindungan kepada Allah dan mohonlah kebaikan. Jemaah sekalian, ini doa singkat hendaklah kita hafalkan. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang terkandung di dalam angin ini. Wa khairi ma fiha dan kebaikan yang ada di dalamnya wa khairi ma umirat bihi dan kebaikan yang diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan wa na'udzubika min syarri hadhihi rih dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini wa syarri ma fiha dan keburukan yang ada di dalamnya wa syarri ma umirat bihi dan keburukan yang dengannya dia diperintahkan jadi tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau mengatakan apabila dalil-dalilnya sudah jelas angin itu Allah perintahkan langsung maka tidak ada gunanya kita usaha Gak ada gunanya Gak ada gunanya kita melawan angin itu kita kumpulkan kekuatan kita, kita satukan peralatan-peralatan kita untuk menahan angin tersebut nggak ada gunanya. Karena dia diperintah oleh Allah. Memangnya siapa yang bisa melawan azab Allah dengan kekuatannya? Nggak ada yang bisa. Kecuali kita memohon kepada Allah sendiri. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini. Ada doa, doa lain yang lebih singkat Dalam riwayat Abu Daud Singkat sekali Dua kalimat saja Allahumma inni as'aluka khairaha Wa a'udhu bika min syarriha Dua kalimat mudah dihafal Kalimat pertama Allahumma inni as'aluka khairaha Ya Allah aku memohon kepadamu kebaikan angin ini wa bika min syarriha dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya ini doa yang lebih singkat lebih mudah dihafal Allahumma inni as'aluka khairaha wa bika min syarriha dua kalimat saja dah hafal semua insyaallah ya Begitu keluar apartemen ada angin Nampaknya berbahaya Langsung baca Kita di kendaraan, di mobil Ada angin kencang Langsung baca Kan banyak Orang sedang berkendara Angin Kemudian menghempas pepohonan Lalu pohon itu tumbang Dan jatuh di kendaraan Bahkan ada yang sampai mematikan manusia yang ada dalam mobil tersebut. Mohon perlindungan kepada Allah jemaah sekalian. Terutama di musim-musim hujan. Mungkin tidak lama lagi kita masuk musim hujan. Biasanya angin semakin kencang. Maka baca ini singkat sekali. Allahumma inni as'aluka khairaha wa bika min syarriha. Kalau nggak hafal juga tidak masalah dengan bahasa kita. Tidak masalah baca dengan bahasa kita. Kalau nggak hafal dengan redaksi seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kita baca dalam bahasa Indonesia, Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Tidak masalah insya Allah. Ada satu lagi doa yang paling sahih karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walaupun semua tadi yang kita sebutkan juga sahih. Tapi karena ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, maka ini yang paling sahih. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha wa khair ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini kepadamu. Aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang terdapat di dalamnya dan kebaikan yang dengannya dia diutus. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang terdapat di dalamnya dan keburukan yang dengannya dia diutus. Jadi semuanya ada tiga lafaz doa. Satu lagi jemaah sekalian. Ini lebih singkat. Ini lebih singkat lagi. Disebutkan dalam Musnad Syafi'i. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Allahumma ja'alha riyahan wala taj'alha rihan. Ya Allah jadikanlah angin ini angin yang baik dan jangan engkau jadikan angin ribut. Inilah jemaah sekalian yang harus kita lakukan. Ketika kita melihat sesuatu yang kita khawatirkan pada angin ini, maka berdoalah. Dan berdoa tentu jauh lebih baik daripada mencela, daripada mencaci, daripada berkata-kata kotor. Tentu berdoa jauh lebih baik. Kemudian jemaah sekalian yang terpenting, pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah agungnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah dialah Rabb yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Dan segala sesuatu selain Allah disebut makhluk dan makhluk seluruhnya adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah dan diatur oleh Allah tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah yang menciptakannya tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang tidak diatur oleh Allah. Inilah makna Allah sebagai Rabb. Yang terkumpul padanya tiga sifat. Sang pencipta, penguasa, dan pengatur. Dia yang menciptakan segala sesuatunya, menguasainya dan mengaturnya. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Dia yang menciptakan rezeki dan segala kenikmatan. Dia yang menguasainya, dia yang mengaturnya. Dia yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Dia yang mengaturnya, dia yang menguasainya. Itulah makna Allah sebagai Rabb. Segala sesuatu apapun selain dia adalah makhluk dan semuanya diciptakan oleh Allah. Di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Maka dari itu jemaah sekalian Hanya dia yang pantas untuk disembah Hanya dia yang pantas untuk diibadahi Dan oleh karena itu juga Sangat bodoh orang yang menyembah selain dia Yang tidak bisa mencipta Tidak punya kuasa apa-apa Tidak pula memiliki Kemampuan untuk mengatur seluruh makhluk ini Jangankan para wali yang sudah wafat Atau patung-patung Yang sama sekali nggak bisa apa-apa Makhluk yang paling mulia sekalipun Nabi Muhammad SAW Allah menyuruh beliau untuk mengatakan kepada umat ini Dalam surat Al-A'raf ayat 188 kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma Allah. Katakan wahai Muhammad. Katakan kepada umatmu. Aku tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberi manfaat kepada diriku sendiri, tidak pula menimpakan mudarat kecuali yang Allah kehendaki. Ini makhluk yang paling mulia. Enggak punya kuasa apa-apa. Artinya dia tidak pantas disembah. Walaupun beliau makhluk yang paling mulia, beliau tidak pantas disembah. Beliau hanya manusia biasa sama seperti kita. Maka menyembah selain beliau tentu lebih tidak pantas lagi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. tetapi tidak pantas untuk disembah. Maka selain beliau tentu lebih tidak pantas untuk disembah. Karena siapa lagi yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada lagi. Tetapi ada satu kaum yang sangat sesat. Mereka berkeyakinan para wali mereka lebih tinggi dari para nabi. Para wali mereka lebih tinggi dari para nabi. Kenapa? para wali mereka sudah sampai derajat ma'rifat atau derajat hakikat. Sedangkan para nabi baru pada tingkatan syariat. Para nabi dan pengikutnya. Subhanallah. Ini ucapan orang-orang yang sombong, sok hebat, merasa lebih tinggi dari para nabi. Kalau seandainya mereka lebih tinggi dari para nabi, tentu mereka yang Allah akan jadikan sebagai Al-Khalil Al-Khalil itu hanya ada dua Pertama Nabi Muhammad SAW Yang kedua Nabi Ibrahim Apa itu Al-Khalil? Yang paling-paling dicintai Dia lebih tinggi daripada Al-Habib Makanya kalau kita katakan Nabi Muhammad SAW itu adalah Habibullah Itu salah Enggak tepat Katakan beliau adalah Khalilullah Itu lebih tinggi daripada Al-Habib Kalau seandainya mereka lebih tinggi kedudukannya dari para nabi dan rasul Tentu mereka yang Allah akan jadikan sebagai Khalilullah Kenyataannya tidak Yang paling tinggi kedudukannya Nabi Muhammad SAW Beliau yang Allah jadikan sebagai Al-Khalil Kemudian Nabi Ibrahim jadi itu ucapan mengada-ada. Dan juga itu termasuk kekafiran. Ketika mereka berkeyakinan jika seseorang sudah sampai derajat wali, berarti sudah sampai derajat ma'rifat, tidak perlu lagi dengan syariat, maka itu termasuk kekafiran. Kenapa kekafiran jemaah sekalian? Itu sama saja dengan pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingkari pada kerasulan beliau? yaitu mengingkari bahwa beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Ternyata ada sekelompok orang yang sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat beliau karena sudah lebih tinggi daripada beliau. Maka itu pengingkaran terhadap kerasulan beliau untuk seluruh umat manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 Allah menegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, katakan wahai Muhammad kepada umat, Wahai manusia Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya Jadi kalau ada yang mengatakan Kami sudah sampai derajat hakikat atau marifat nggak perlu lagi dengan syariat Nabi Muhammad SAW Berarti dia mengingkari ayat ini Sama Jika ada yang mengatakan Kami Islam Nusantara bukan Islam Arab Sehingga syariat beliau nggak semuanya bisa kita terima Berarti dia mengingkari ayat ini Sebab ayat ini menunjukkan seluruh syariat beliau mengikat semua manusia. Seluruh bangsa dimanapun mereka berada sampai akhir zaman. Makanya dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Tidak seorang pun umat ini yang pernah mendengarkan dakwah Islam atau ajaran Islam yang aku bawa ini apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani kemudian dia mati sebelum beriman sebelum masuk Islam maka dia termasuk penghuni neraka jadi siapapun dia manusia yang hidup di akhir zaman setelah Nabi SAW diutus sampai hari kiamat di negeri manapun dia berada wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini juga maka ini bisa dikiaskan pada semua yang Allah perintahkan yang Allah langsung yang melakukannya contohnya seperti gempa bumi juga Allah yang menakdirkan terjadinya gempa bumi kita nggak boleh mencacinya kita nggak boleh mencelanya yang kita harus lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah dan juga bertobat kepada Allah. Karena bisa jadi itu adalah azab, maka solusinya adalah dengan bertobat kepada Allah supaya azab itu diangkat. Oleh karena itu di beberapa bab yang sebelumnya kita juga sudah membahas larangan mencaci masa atau waktu. Karena Allah yang membolak-balik waktu. Allah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dalam hadis kutsi yang sudah kita bahas beberapa bab sebelumnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yu'dhin ibnu Adam yasubbud dahar wa ana dahar dahr uqallibu laila wan nahar." Anak Adam menyakiti aku, yaitu dia mencaci waktu. Padahal aku adalah waktu. Maksudnya aku pemilik waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Jadi itu mirip larangan mencaci angin dan larangan mencaci waktu karena Allah yang mengaturnya. Kalau kita melihat di situ mengandung kejelekan, yang kita lakukan jangan mencaci, tapi mohon perlindungan kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa kita. Baik, inilah jemaah sekalian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keadaannya ketika dia bertobat. Kalau dia bertobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat, maka tobatnya sah. Walaupun akhirnya dia terjerumus lagi. Sudah sering kita sampaikan lima syarat tobat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua menyesali dosa itu. Bukan malah bangga, tapi sesali. Kalau perlu tangisi, yang ketiga, meninggalkannya, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, ini yang terkait dengan pertanyaannya. Syarat yang keempat harus betul-betul dipenuhi. Ketika bertobat, hendaklah bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Maka sah tobatnya. Tapi kalau dia tobat, namun dalam hatinya masih tersimpan keinginan akan melakukan lagi dosa itu di masa yang akan datang, tidak sah tobatnya. Kemudian syarat yang kelima, tobatnya masih pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Satu lagi, tambahan syarat yang keenam, jika dosa itu terkait dengan hak orang lain, harus kita minta maaf atau selesaikan urusannya atau kembalikan haknya. Kalau seseorang bertobat dan memenuhi syarat-syarat tobat ini maka tobatnya sah walaupun kemudian dia terjerumus lagi lalu apa yang harus dia lakukan sudah tobat kok melakukan lagi dosa itu jawabannya adalah tobat lagi sudah tobat lagi terjerumus lagi melakukan dosa itu apalagi yang harus dia lakukan tobat lagi terjerumus lagi tobat lagi terjerumus lagi tobat lagi sampai kapan sampai selama-lamanya. Ketika dia putus asa dari bertobat, maka setan akan merasa menang dan bertepuk tangan. Cuma yang dikhawatirkan ketika dia mau bertobat, malaikat mau datang. Enggak ada lagi kesempatan. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an Tobat itu tidak akan lagi diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka baru dia berkata saya tobat sekarang terlambat sudah itu yang perlu dia khawatirkan oleh karena itu supaya tidak kambuh lagi dosanya maka dia harus berusaha menjaga tobatnya makanya dalam kisah pembunuh seratus nyawa seorang alim, seorang ulama ketika menasihati pembunuh seratus nyawa itu agar bertobat, setelah tobat dia disuruh hijrah. Bukan hanya hijrah bertobat, tapi sampai hijrah tinggalkan kampung halamanmu. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di situ, nanti dia kambuh lagi karena terpengaruh teman lama. Terpengaruh kawan lama. Maka ini diantara solusinya. Kalau sudah tobat, jangan lagi bergaul dengan kawan-kawan lama yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa. Itu bukan kawan, itu setan namanya. Semua kawan yang bisa menjerumuskan kita dalam dosa atau menghalang-halangi kita melakukan kebenaran, itu sebenarnya bukan kawan, tapi setan. Hati-hati. Jangan bergaul dekat dengan mereka. Nabi SAW juga telah menegaskan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung sahabat terdekatnya. Maka lihat-lihatlah siapa yang kalian jadikan sahabat terdekat. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, cari kesibukan yang bermanfaat, terutama anak muda. Anak muda itu banyak terjerumus dalam maksiat karena banyak waktu luang dan kurang kesibukan yang bermanfaat baik bermanfaat untuk dunia olahraga kah dan terutama tentunya bermanfaat untuk akhirat menuntut ilmu menghafal Quran menghafal hadis jadi biasanya orang terjerumus maksiat itu karena kurang kerjaan jadi sibukkan diri barangkali itu solusinya wallahu alam Bagaimana memahami peran malaikat dalam pengaturan angin? Sedangkan Allah adalah Rob yang mengatur semua itu. Allah yang memerintahkan segala sesuatu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu kata Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu sifat para malaikat. Iya. Jadi pada hakikatnya Allah yang mengatur karena Allah yang memerintahkan dan juga mengatur malaikat dan memberi kekuatan kepada malaikat. Maka tetap kita katakan Allah yang mengatur. Dari segi bahasa ada kemiripan. Ketika kita mengatakan presiden ini membangun tol. Padahal bukan beliau yang bangun. Yang bangun siapa? Pekerja-pekerja kan? ya para tukang, para mandor di lapangan. Tapi kita nggak bilang mereka yang bangun, presiden yang membangun. Dari segi bahasa ada kemiripan. Allah yang mengatur seluruh alam ini. Walaupun kenyataannya Allah tugaskan malaikat-malaikat. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Walaupun kenyataannya malaikat yang Allah tugaskan, malaikat maut. Tetapi dari segi kenyataan tentu beda antara membangun tol dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat. Karena tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat itu betul-betul Allah juga yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk mengamalkannya. Kalau Allah tidak berikan, nggak sanggup mereka lakukan. Jadi itulah kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dengan hikmahnya Allah tunjukkan kepada kita malaikat-malaikat yang gagah perkasa, Allah atur mereka. Allah kuasai mereka selalu tunduk kepada Allah. Allah berikan kepada mereka kekuatan yang sempurna.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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.